Pagi ini telah menyampaikan surah Al-Ankabut diawali dari ayat ke-21 ayat 21 hingga ayat ke-69. Insya Allah untuk besok adalah surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum diawali dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-53. Dikatat Ibu ya, Ibu dan Bapak. Untuk besok adalah surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum diawali dari ayat 1 hingga ayat ke-53 itu untuk besok. Pendengar dan pecinta Radio Kemaris Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dalam taklim, tadarus, bimbingan, membaca Al-Quran, dan memahami Al-Quran. Kendati pun di luar hujan begitu deras, begitu besar, Alhamdulillah saya bisa sampai di sini dan bisa berjumpa dengan ibu dan bapak melalui udara. Alhamdulillah wa syukurillah. Semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti apa yang sudah kami janjikan, setiap hari Sabtu dan Minggu kita pilihkan surah-surah pendek dan untuk memperbanyak bacaannya ya. Gitu. Jadi silahkan ini kelas B atau kelas A. Kelas A asalnya kan kelas C. Jadi untuk Sabtu Minggu kita umum ya, siapa aja boleh masuk. Gitu. Eh, membacakan surah pendek. Boleh surah At-Takasur, boleh juga surah Al-Qari'ah, itu ya. Ini Al-Qari'atu al qariah boleh itu ya. Ini di 85. Nah, eh, kami berikan kesempatan nanti untuk ibu dan bapak ke 0812 saja ya. Karena teleponnya masih mengalami gangguan. 0812 828 7881. Baik sebelumnya kita coba uh, kita baca doa terlebih dahulu ya doa untuk pemantap hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maftah alaina hikmataka wa ansur alaina min huzain rahmatika ya arhamar rahimin.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 Kelas A juga boleh. Kelas A ini awalnya dari kelas C ya, kita pindah, kita rubah menjadi kelas A. TBS itu yang yang sudah mahir tajwid, yang belum belum kelas A yang dulu kelas C sebutannya menjadi kelas A. Untuk kelas C ini yang menjadi kelas A tentu didata ya. Dan di kelas B ini sama pencarian bakat gitu ya. Yang mampu, yang mahir di kelas B nanti masuk ke kelas A. Itu sama seperti nilai aja lagi lagi kuliah, lagi sekolah kan ada nilai A, B, C. A kita kasih nilai yang terbaik. B sedang, C kurang, D eh, ketinggalan nah gitulah. Baik, di 0812 812 ya 0812 7881. Nanti kami berikan kesempatan untuk Ibu. Baik, alhamdulillah taklim demi taklim kemarin cukup sukses lusa ya yang lalu di Parung, Parung Ciseeng, Parung ya. Kemudian hari Jumat kemarin kita pengajian mulai jam 1 sore siang ya. Alhamdulillah di Kartini 58 yang biasanya pagi kita pindahkan menjadi siang dan ternyata antusias pengunjung jamaahnya Alhamdulillah lebih dari 40 ya Alhamdulillah ini untuk kapasitas belajar tajwid cukup lumayan Alhamdulillah dan malamnya pada maghrib kita di pesona kahyangan satu ya hmm, BR nomor 14 Alhamdulillah dan uh, nanti untuk ibu dan bapak yang bisa ingin hadir hari Selasa, saya juga ada di Pesona Kayangan 1 BP nomor 1 ya. Ini bisa nanti di rumah Ibu Yayuk ya, nah, di Bekah, eh, di, di mana? Di Depok. Alhamdulillah karena semakin menyadari banyak SMS yang datang, banyak telepon yang datang. Pak Ari tempat saya kok kosong, nggak ada yang ngajar. Alhamdulillah ya. Nanti kita berbagilah. Eh, baik tenaga-tenaga dari kami karena di sini adalah pengkaderan. Hari ini belajar besok sudah harus jadi menjadi guru. Jadi belajar dengan kami tidak usah lama-lama. Sudah pintar saat mengajar Alhamdulillah ya di mana-mana. Sudah belajar, sudah memberikan kesempatan untuk belajar. Teleponnya ke 0812 ya. 0812 828 7881. Tafsir tentang At-Takasur ini ada di halaman 488 Al-Misbah. Kita teruskan kembali. Apa sih eh, sebenarnya yang dimaksud dengan Kalla sawfa ta'lamun. Ya. Tumma kalla sawfa ta'lamun. Hati-hatilah kelak kamu akan mengetahui. Hati-hatilah kelak kamu akan mengetahui. Ini kan asalnya jadi Alha kumut takasur. Hatta Zurdumul maqabir saling memperbanyak telah melengahkan kamu sampai kamu telah menziarahi kubur-kubur. Itu. Baik kita coba ada yang masuk dulu ya. Hmm, ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dengan Ibu. Ibu Selamat Riyadi Ibu Selamat Ibu Kok kenapa teleponnya agak meresap? Oh, masa dulu Bapak. Diper nah, sudah. Iya. kasur? Uh, ini aja Korea. Oh, boleh. Boleh pokoknya boleh atas kasur boleh al-qari'ah ya. Bapak, Jangan Mangga, mangga iya, ya, Mangga. Jangan kepanjangan satu alif. Al Al-Qari'atu mal-Qari'ah Kepa panjang di situ mad jaiz munfasil, panjang tambahan sedikit. Wa ma wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Jangan kepanjangan. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka Jauh maya kuno, la suka fero shil mabetsu. Shin besar ya? Oh, kita pak. Ya, jauh suka fero shin. Shin kan fero shil mabetsu itu sak body. Oh, itu singketan ya pak? Ujungnya sak, sak. Jauh maya kuno na suka fero shil mabetsu. وتكون الجبال كإحن المنفوس فأما من خفت hmm. موازينه Diulang dari watakunu. Watakunul jibalu kal'ihnil mafush. Watakunul jibalu kal'ihnil mafush berapa Pak? Amma. Ya, Pak Amma man khof. Ah, bukan. Pak Amma man sakulat mawazinuh. Ifanya harus jelas. Amma man sakulat mawazinu. Ditahan sedikit. فَأَمَّا man sakulat مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي Ain. Ain di situ. فهو في عيشة راضية وهو في عيشة راضية وأما وأما وأما وأما وأما من خفت إدهار وأما من خفت موازينه وأما wa wa wa wa wa bukan fa wow wa amma wa wa amma man khafat mawazinu zai mawazinu mawazinu fa huwa fi fa ummuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun ha jangan ditahan idhar narun hamia narun hamia Terima kasih Ibu. Teleponnya diperbaiki lagi nanti ya agak gebersek. Baik. Eh, Sadaqallahul banyak Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kan? Ya, silahkan yang lainnya ya. Boleh milih. Boleh at kasur, boleh al Ya. Sabtu Minggu kita coba memperbanyak bacaan ya. Di hari-hari lain kita kan ada belajar terjemah berkata, belajar tafsir, itu ya, sejarah ini mau Maulid Nabi kan saat lahir Rasulullah tanggal 20 itu kalau nggak salah udah itu ya. Ini sudah bulan Safar, bulan Safar tanggal kedua kalau nggak salah ini ya. Baik. Assalamualaikum. Aduh, radionya dikecilkan di sana. Volume radio Bapak dikecilkan. Volume volume radionya dikecilkan, Ibu atau Bapak dikecilkan aja, dengar di handphone aja langsung. Ya. Jadi volume radionya dikecilkan. Volume radio Ibu dan Bapak di sana dikecilkan. Gak usah kencang-kencang, kedengeran kok di handphone juga ya. Kalau yang pakai handphone, kalian ini pakai handphone. Silahkan ke 0812 8287881 ya. Bentar saya pijit dulu, terima. Oke, Assalamualaikum. Sudah masuk, silahkan. Silahkan. Assalamualaikum. Halo? Iya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sasongko silahkan. Oh iya. Radio ibu volumenya dikecilkan di sana. Volume radio ibu dikecilkan, ibu dengar di, di telepon aja. Iya. Ya, silahkan. Ibu mau baca apa? Atta kasur apa al Ya? Kok suaranya kok double ya? Double ya. Dikecilin makanya kalau. Billahi minasyaitonirrajim. Ah, tasjidnya mana? Shinnya mana? Gini, Bu. Sebentar. billahi Bukan. Bukan, sebentar ya. ya. Sebentar ya, didengerin. Sebentar, didengerin dulu sebentar. Ibu shinnya belum ketemu, roknya belum ketemu. Ini Bu. A'udzu billahi minasy sin. Himinasyaitonir nirrojim. Ada tasjidnya di situ bukan nirrojim. Itu kalau nirrojim artinya lain. Nirrojim lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takasur. Panjang, sebentar. Sebentar atuh. Jangan grogi, tenang aja. Ini, Bu. Alhaqumut takasur gitu, Bu. Alhaqumut Alamnya jangan jangan buru-buru jangan. Alha jangan. L-nya seperti ditahan. Al al ha kumut takasur gitu bu. Alha kumut takasur hatta zurtumul makobir Eh, lanya panjang. Lanya panjang. Kala kan satu alif atau bi. Kalla sawfa ta'lamun. Lagi. Kalla sawfa ta'lamun. Ainnya mana ainnya? Eh, ibu didengar. Ainnya mana? Kalla sawfa ta'ain. Kalla sawfa ta'lamun. itu situ bukan suma, itu sa ujung lidah. Sum li, Laknya panjang. Summa summa kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla Eh, eh, eh, eh, eh, Laknya panjang Ibu Eh, eh, tapi jangan kepanjangan, dua ketukan, dua harokat. Ke, tenang aja ibu, nggak usah grogi. Kala, kalla lau la, Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Ya. Kalla lau Il, jangan buru-buru. Ainnya ibu belum keluar. Kal, كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم Jangan la tarawun. La tarawun. La tarawun al-jahim. لترون الجحيم ثم Jangan buru-buru, Ibu. Hanya mentobinya harus... Eh. Sumalatus Sumalatus alunna yauma izin anin nakim Iya Sadaqallahul azim Sadaqallahul azim Terima kasih Pak Ustaz Baik Ibu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu masih buru-buru nih jadi silahkan ya untuk ini pesan banyak sekali. Mohon maaf saya nggak bisa buka pesan nih karena ini dipakai. Hmm, mm, mm, ada yang masuk lagi. Jadi nggak bisa buka pesan. Mohon maaf ya. Nanti pesannya setelah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Radio Bapak dikecilkan. Volume radio Bapak dikecilkan ya. Iya ya. Siapa ini? Ya, dengan yang nih di Pondok Gede nih. Di Pondok Gede. Apa yang mau dibaca? al quran apa At-Takasur? Mangga nah, silahkan. Uh, handphonenya didiriin hmm, agak agak putus-putus. Nah gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kenapa putus-putus Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kepanjangan matobinya, Pak. Matobi itu cuma satu alif. Jangan bismillah, bukan. Bismillah. Kenapa noise sih? Bismillahirrahmanirrahim. Satu alif aja. Jangan kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Alhaakumut Eh, enggak bukan takasur atau kalau dihentikan jadi sukun. Alhaakumut takatsur gitu. Kalau mau disambung lain lagi. Alhaakumut takatsur hatta surtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin لتسألن يومئذ عن النعيم Baik. Ya, terima kasih Pak Ya. Ustaz. Ya. ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sebetulnya bacaannya ya. Jadi matobi itu tadi dita'awun sama bismillahnya jangan kepanjangan. Satu alif saja. Mohon maaf untuk yang SMS nggak bisa kami buka ya. Silahkan ke 0812 828 7881. Masih di surah At-Takasur. jadi untuk Sabtu Minggu kita pilihkan bacaan insya Allah lebih banyak ya. Karena banyak permintaan Pak Ari, saya kan pengen latihan baca ya. Tapi jangan lupa juga di hari lain kita belajar tafsir, terjemahnya ya, perkata. Baik, kita coba lagi. Salam. Radionya dikecilkan ya. Volume radio Bapak dikecilkan. Wai, wai, wai, wai, wai. Ibu. Waalaikumsalam. Volume radio Ibu dikecilkan volumenya. Iya, iya. Iya, masih. Masih. Nah. Terus kecilin lagi radionya. Ibu dengar di handphone aja di teleponnya. Uh, uh, silakan iya, siapa? Kasur. Boleh, mangga. Siapa ini? Ibu Nur Hayati. Di mana? Di Angkasa Angkasapuri. Angkasapuri. Iya, Baik. Iya, Bekasi. Mangga, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر Bukan sin, tapi sa. Ujung lidah ke ujung gigi ke atas. Alhaakumut takasur. ألهاكم Alhaakumut takasur. Bukan takasur. Kalau takasur sin, ini sa. Takasur kayak cadel. Taka kalau ibu kasur, S. Ibu... Aku Bu, mas, bukan masih sin ya nanti dilatih ya. Ujungnya jangan yeah. sin tapi sa. Terusin aja dulu. Iya. Mm -mm. Aku mutakasur hatta zurtumul maqabir. Zai itu bukan jim. Hatta zur zai. Radio ibu dikecilin, kak. Kepala saya sakit. Volume radio ibu dikecilin, ibu dengarnya di handphone aja. Di telepon aja. Kecilin aja, matiin nggak perlu. Terus. Sumnya langsung nyamber. Summa kalah gitu. Summa lemu. Gitu, jangan kelamaan matobinya satu alis. Terus. Ibu Lantang bagus sekali. Eh, tolong bedakan sin dan saknya ya, masih sedikit. Iya, iya Ustaz. Terima, Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kan? Iya. Silahkan ya ke 0812 8287881. Iya. Ya, coba lagi. Mohon maaf yang SMS belum nggak saya bisa saya buka ya. Gitu karena banyak yang masuk. Uh, jadi Sabtu Minggu kita coba pilihkan memperbanyak bacaan ya untuk tadarus. Hmm. Kita coba lagi. Eh, volume radio di ibu dimatikan aja, dengarnya di telepon. Assalamualaikum. Sudah masuk, silahkan. Halo, iya. Siap, siapa ini? Ria eh, di Bogor. Iya, yang kencang atuh. Silahkan, yang kencang suaranya. Ya. Alhamdulillah. Putus-putus. B-nya ketinggalan bersama. Aubillah. Jadi jangan aubillah itu. A'udzubil. Gitu. Yang jelas. Kenapa putus-putus teleponnya? Berdiri eh, itunya handphonenya barangkali. Atau eh, letak itunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hirohman. Ada tasjid di situ. Bismillahir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takasur. Hanya satu alif. Alhaqumut takasur. Alhaqumut takasur. Bukan. Itu kenapa putus-putus handphonenya? Al-ha Al-haakumut takasur Al-haakumut takasur Hatta jurut Bukan jim tapi zai Hatta zur Ya lagi Jurut Jangan kok kedengarannya cuma taknya doang Ini kenapa putus-putus handphonenya? Kenapa putus-putus? Hatta hatta zurtumul maqabir hatta zurtumul bukan jur bukan jim tapi jai coba ibu uh, pindah posisi dulu ya mohon maaf nih nanti kebacanya jadi hatanya cuma tajur tuh jadi salah artinya nanti coba posisinya posisi tempat ibu handphonenya uh, mungkin eh, nggak uh, bagus ya gitu silahkan diulang lagi ya diulang lagi mohon maaf ibu putus-putus di sini kedengarannya susah jadinya dengarnya hmm. udah kehujanan ini kan ini <laughs> gak apa-apa ya alhamdulillah saya senang sekali nih Sekarang pagi-pagi seperti ini hujan gede besar sekali Allah semoga saudara-saudara kami tidak kebanjiran ya Allah yang kalaupun kebanjiran mereka diberikan ketabahan dan kesabarannya insya Allah dikecilkan volume radionya dikecilkan aduh aduh aduh, aduh. Ibu, Bapak yang mau masuk, volume radio Bapak bila perlu dimatikan aja. Dengarnya di gagang teleponnya aja, gitu ya. Kalau ini pakai handphone nggak bisa, ya. Jadi sakit jadinya nanti kedengarannya juga jadi gak enak. Nah, Assalamualaikum. Nah, coba lagi ya, silahkan. Nah, di 0812 828 7881. Silahkan yang ingin mencoba, <clears throat> ya. Baik, saya coba dulu. Saya pilih speaker. Oke. Okay. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. A'udhu billahi dikurangi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadinya sedikit lagi dikurangi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن satu alif aja Bismillahirrahmanirrahim Nah jadi lagu itu yang bikin panjang Lagunya jangan lagu entek seperti sepertinya ya Ya Al-Hakumut Takasyur Bukan Takasyur <laughs> Ujung lidah ke ujung gigi bu al takasur serta alhaqumut bukan shin fa ya nah, nggak apa nanti dilatih ya ada fa ada sin ada shin alhaqumut takasur gitu alhaqumut takasur takasur takasur masih ya nanti dilatih uh, masih bau sin jangan bau sin tapi bau ya hatta hatta zurutumul maqabir zainya di zai bukan jim hatta zurtumul maqabir hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa Pendek, pendek, pendek. Mimnya ditahan, maknya dilepas. Jangan suma bukan. sumakala kala. Summa kala saufa ta'lamu. Jangan sau, tapi sau. Sau. sumakala kala saufa ta'lamun Summa saufa ta'lamun كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم Jangan latarawunal jangan ada e-nya latarawunal jahim latarawunal jahim summa latarawunah nah gunahnya ditahan nunnya Summa latarawunnaha Summa latarawunnaha aina yaqin Summa latus'alun Bukan ain di situ, itu hamzah Summa latus'alun Summa latus'alun A, menyambar Summa latus'alun Ayaw <clears throat> Sumalatus alunai. Bukan alun, nyamber gini. Sumalatus alun alun alun nayau gitu. Sumalatus alun nayau ma izin anin Terima kasih. Terima iya, kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jangan ragu kalau masuk ke handphone kami, handphone uh, radionya dimatikan aja di sana. Ibu dengarnya di telepon ya. Gitu. Ini banyak sekali. Jangan lupa hari Selasa saya ada taklim di Pesona Kahyangan Depok ya. Uh, B, blok BP1, BP nomor 1 ya. insyaallah di sana. Jam 10 ya, 9.30 lah jam 10-an. Uh, eh, kemudian hari ini ada taklim tahsin ya. Jam 9 sampai jam 12 kelas keduanya jam 13 sampai 17. Kemudian besok hari Ahad ada taklim juga jam 9 sampai jam 12 kelas umum. Kemudian e, untuk kelas belajar terjemah perkata bahasa Arab dari jam 1 ya, jam 13 sampai 17. Hari Senin saya tertutup itu di Oh ada ya di Asabri sama di Multika. Multika Mampang. Kalau ingin hadir di Masjid Al Hidayah silahkan. Ba'da sholat zuhur. Hari Selasa saya ada di Pesona Kahyangan. Pesona Kahyangan 1 BP BP nomor 1 ya. Kalau tadi malam saya ada di BR. Pak Pri, Pak Prinanto nih insya Allah ya. Terima kasih nih. Pak Prianto juga namanya sama Bu Lisa ini yang telah mengupayakan. Kabar gembira untuk orang Depok hari Jumat itu ada yang mensponsori dalam artian eh, materi-materi materi -materi pelajaran sudah disiapkan. Jadi kalau nggak datang rugi sudah ada komputernya, sudah pakai infokus, sudah pakai alat-alat, nah, bahan pelajarannya dikasih secara gratis. Ibu tinggal datang, Allah Robbi, Masya Allah ya. Sayang sekali kalau nggak bisa datang. Baik, kita coba lagi. Assalamualaikum. Sudah masuk, silahkan. Halo. Ya, 0813. Sekarang pulsa handphone murah kok ya. Eh, daripada dipakai esek-esek nggak jelas SMS nggak nggak puguh mendingan kesini atau ya assalamualaikum halo udah masuk halo nah sebentar diaktifkan halo halo halo nah, ya di, diulang lagi diulang lagi ya diulang lagi silakan salah mijit saya mohon maaf nih udah masuk tapi salah mijit hmm, hmm. hmm. coba ya saya pijit thread Oke, oke, oke. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Ini dari Bu Rika. Di mana Ibu? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Mangga nah, itu suara burungnya tuh jangan deket-deket tuh. <laughs> Kencengan suara oh jauh. Iya. Kencengan suara burungnya daripada suara ibu. Ah, rumah ya teh. Ayo silakan. Ya. Alhamdulillah. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Binya jangan panjang-panjang. Ibu jauhin atau dari dari dari burungnya atuh. Tuh, kenceng banget. <laughs> Aduh, mohon maaf. Jauhin, jauhin, jauhin ibunya. Pan pakai handphone ini. Pindah tempat, pindah tempat. Binya jangan panjang-panjang. Ibu pakai handphone aja. Radionya jangan usah didengar dulu. Matiin aja nggak apa-apa. Dengar di handphone. Ibu pindah tempatnya. Nah. Iya, udah jauh ini. Ah, ah tetap aja kedengeran. Kan suara ah. burung kencang. D-nya pendek. Bis gitu. Alah, alah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ditahan, jangan ditahan. Al alhaqumut takasur. Jangan ditahan, Lam. Bu. Jangan ditahan. Bu burungnya suruh jangan <laughs> jangan berkicau dulu atuh, ditahan. Kumaha ini teh? Kencengan suara burungnya daripada suara ibu. Ibu pindah kamar dulu deh ya. Agak terganggu, agak terganggu. Mohon maaf jadi nggak konsen. Enak dengerin suara burung pagi-pagi itu ya. <laughs> Tapi kalau bisa mah di, di, dilepas aja kasihan burung teh ya. Biar biar hidup lepas gitu kan. Apalagi sekarang ada flu burung kan. 2000 berapa? 2010 apa 2008 bebas dari unggas ya. Jadi mohon maaf Ibu ya. Uh, kita coba lagi. Besok juga masih kok ya. Jadi dua hari ini bacaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu? Ibu Sri. Di mana? Ciledug. Silakan. Uh, ibu radionya dimatikan aja. Ibu dengar di handphone aja. Nah. Nah, uh, ah. itu. Ayo silakan. A'udzu billahi. Jangan a'udzu. Jangan a'udzu, a'udzu lal. A'udzu. A'udzu billahi minasy rajim. Mulut Ibu jauhkan dari handphonenya sedikit. Ibu kencang suara. Yuk bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takasur. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Al Alhaakumut takasur. Allah. Jangan al, lainnya jangan ditahan. Al alhaakumut takasur. Kok kayak aneh ya? Kayak gini. Ibu Sire, rumahnya di mana? Dia Bazar Mengal. Eh, gitu suaranya, jangan digitukan, biasa aja diluruskan. Al ini belajar vokal nih sama. Al al hakumutakasur gitu, Bu. Al hakumutakasur. Tuh masih. imusri ngaji di bidang Nah, jangan digituin ininya nadanya diluruskan. Al al hakumutakasur. Alhaqumut takasur. Lidah ini nyanyi logatnya berarti ini. Belum logat Quran. Terus terus dulu. Hatta zur. Ini kenapa handphonenya? Hatta zur. Bukan zur tapi zai. Hatta zur. Itu kan bukan jim tapi zai. Hatta zur. Hatta zur tumul maqabir. Jadi nah ininya aneh-aneh suaranya ya ibu. Ah, eh, eh, gitu. Dilatih, dilatih suaranya ya nih. Aduh. Aduh mohon maaf ini noise. Kenapa ibu handphone? Coba posisinya. Uh, di, dirubah posisinya ya. Di pos, uh, posisi tempatnya. Jadi dua hari ini Sabtu Minggu kita latih. Uh, atas kasur boleh. Al-Qori'ah boleh ya. Ah, ah gitu. Silahkan. Banyak juga peminatnya ternyata nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan ibu. Radio ibu dikecilkan. Matikan aja volume radionya. Ibu dengarnya di handphone. Ibu kan pakai handphone. Ya ibu pakai handphone aja. Radionya dikecilkan, dimatikan nggak apa-apa. Ya. Silahkan. Siapa ini? Dengan Ibu Sri. Di mana Ibu Sri? Di Pramuka Pak. Oh di Pramuka. Tadi di iya. begini di Pramuka Ibu Srinya. Ya silahkan. Iya. Jangan Auju atuh, Bu. Jangan Auju Huh? A'udzu. Shinnya shin besar. A'udzu billahi minash Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Jangan jangan ditahan. Bismi, ya? jangan ditahan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. R-nya harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bisa. Ah. Jangan ada e-nya, jangan bisa milah, jangan. Bismillah gitu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takasur. Bukan, kayaknya panjang. Gini. Oh, Alhaqumut takasur Alhaqumut takasur Hatta zurtumul makotir Kala Jangan ditahan laknya Kalnya jangan ditahan karena bukan gunah laknya ditahan Kala gitu Kala, kala, kala saufa Bukan, paknya pendek. Kala saufa ta'lamun. Kala, kala saufa ta'lamun. Bukan, paknya pendek. Kala saufa ta'lamun. Kala saufa ta'lamun. Paknya pendek. Kala saufata. kala saufata. Kala saufata lamun. Kala saufata lamun. Terus summa kala, kala saufata lamun. Tanya pendek. Kala saufata lamun. Kala saufata lamun. Tenang, tenang. Jangan buru-buru, ojo kesusah. Jangan buru-buru. Kala sebentar atuh ibunya. Iya, iya. Kala saufa ta'lamun. Kala saufa ta'lamun. Summa Summa kala saufa ta'lamun. Bukan, paknya pendek. ثم kalla sawfa ta'lamun Nah, summa kala. Ibu harus datang ke taklim nih. Aduh, kumaha tuh. Ya. uh, jadi waktunya lama, kasihan yang lain. Ini Bu Joko, ini ada namanya nih Bu Joko. Bu Joko. Assalamualaikum. Silahkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya boleh nyoba enggak? Boleh. Ini mah umum Sabtu Minggu mah siapa aja boleh mau enggak? Iya bang kak. Eh, saya dengan Bu Joko. Iya ada namanya di sini <laughs> udah ada. saya coba ya pak mangga, ya. Mangga mangga. Iya. Mudah-mudahan bisa insyaallah Allah. kan belajar. Ya. Ya, dimulai. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagunya jangan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nanti matobinya dikurangi kan di kaset saya ada sama di CD-nya kan belum disetel ya Belum Bapak oh, belum. Iya. Oh ya udah nanti buat orang nah, lain aja uh, buat ibu oh. juga tuh ya alhakumut Alhakumut takar eh, pendek limanya pendek bu eh bu eh bu limanya pendek sumakal sumakal kalla sawfa ta'lamun Kalla law ta'lamuna ilmal Ain, ilmal yakin, Ilmal yakin, Latarawun Latarawun Latarawun al-jahim Latarawun Jangan latarawun Latarawun Latarawun al-jahim Namanya pendek. Kenapa ayat 8 bisa ayat 7-nya tadi panjang? Sumnya jangan panjang ya. Sum 500 gitu. Ya. Yang ayat ke-8-nya bagus, ayat ke-7-nya tadi kurang tepat. Sum jangan. Iya. <laughs> Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru kalau pakai HP bagus. <laughs> Suaranya bersih. Ibu cuman ibunya masih terburu-buru. Di rohnya masih baunya lataraun, lataraun. Jangan lataraun. Nah, seperti ini ya. Bismillah. Sudah teleponnya besok lagi. Besok lagi kan udah habis waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Al ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون gitu lantaraunnal jahim. Summa jangan jangan panjang. Summa lata summa lata summa lata ro, ro bukan rata a rata raun bukan. Summa lata raunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Bedakan antara fa dan sin. Bedakan antara alif, hamzah dengan ain. Insya Allah hari ini ada taklim di rumah yatim jam dari jam 9 sampai jam 12. Boleh kelas umum. Mau ikut jam 1 sampai jam 3 jam 13 sampai 17. Jam 1 sampai jam 5 tahsin. Tahsin belajar tajwid, belajar lagu, belajar makhraj. Kemudian besok hari Minggu kelas, jadi jam 9 sampai jam 12 kelas umum. Kemudian yang belajar terjemah perkata, tafsir, bahasa Arab jam 1 ya, jam 13 sampai 17 Ahad. Hari Selasa saya ada di Pesona Kahyangan juga ya, Pesona Kahyangan 1, BP nomor 1. Kalau tadi malam saya di Pak Prinanto BR 14. Alhamdulillah ya, eh, kesadaran belajar kita semakin banyak, ini banyak undangan. Mohon maaf Ibu yang belum bisa saya kunjungi karena memang ya keterbatasan tenaga. Insyaallah nanti kita berbagi ya, mudah-mudahan. Ada saran, ada kritik, ada masukan silahkan nggak usah sungkan ya. Mau ngerti mah kritik aja. Saya seneng kok. Di 0812 828 7881 0812 828 7881. Mas Ipang, terima kasih. <laughs> Kayaknya Ya, terima kasih. Bila itu ikut hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sallallahu